Nama-nama yang saling berhadapan. Al awal yuqalib yuqabiluhu akhir. wabahir yuqalibuhu al batin. Awal berhadapan dengan akhir. Yang zahir berhadapan dengan yang batin. Wa gad fassaran nabiyu. dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menafsirkan dengan tafsir yang sangat bagus.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 Berkumpullah kalian. Dukung mendukung, bantu membantu. Aujidulana zubaban. Ciptakan untuk kami seekor lalat saja. Mereka nggak akan mampu. Walaupun mereka mampu membangun akhir hailah Walaupun mereka mampu untuk membuat kapal-kapal besar yang di atasnya ada motorat, ada lapangan terbang. Ini kapal induk.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 Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.